محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاذنا الله وإياكم من النار Kita lanjutkan kembali pelajaran kitab Sifatul Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila taslim ka'annaka taraha karya asy syekh Al-Allamah al muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala qala rahimahullah as-sabi' صلاة الوتر yang ketujuh salat witir قال رحمه الله تعالى وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون wa fi tsalitsah qul huwallahu ahad Hadis ini riwayat An-Nasa'i dan Al-Hakim dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Hadis sahih. Kata beliau radhiyallahu taala an Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam salat al-witr. Pada rakaat yang pertama surah Sabbihisma rabbikal a'la. Surat Al-A'la. Pada rakaat yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun. Surah Al-Kafirun. Dan pada rakaat yang ketiga قل هو الله أحد سورة الإخلاص وكان يضيف إليها أحيانا قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس حديث ini diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmidzi dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu anha. Dan hadis ini hadis dhaif Di sanatnya terdapat perawi-perawi yang baif, sebagiannya perawi yang mungkar. Hadis ini daif. Dan terkadang beliau menambahkannya dengan surah Qul a'udzu birabbil falaq. Surah Al-Falaq. Wa qul a'udzu birabbin nas surah An-Nas. Hadis ini dhaif. Yang sahih adalah yang sebelumnya mencukupkan dengan surah Al-Ikhlas. Qala rahimallahu taala wa marratan qara'a fi raqatil witri bi mi'ati ayatin minan nisa. Hadis ini riwayat An-Nasa'i dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an. Hadis ini sanatnya munqati'. Sanatnya terputus. Tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terkadang disebutkan di sini beliau membaca di akhir witirnya 100 ayat dari surat An-Nisa. قال رحمه الله وأما الركعتان بعد الوتر فكان يقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض وقل يا أيها الكافرون hadis ini riwayat Al-Imam Ahmad dari sahabat Abi Umamah Sudai bin Ajlan radhiyallahu an. Hadis ini sahih. Adapun dua rakaat setelah witir. Jadi setelah selesai sholat witir, pernah sekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri menegakkan sholat dua rakaat. Dan insya Allah akan kita sebutkan hadisnya secara makna. Dan di, roka, di dua rakaat tersebut Nabi membaca di rakaat yang pertama surat Al-Zalzalah dan rakaat yang kedua surat al Ghafirun. Permasalahan dari salat al-witr ini sama atau serupa dengan pembahasan yang telah kita lewati dari salatul lail. Karena salat witr terkadang diitlakkan penyebutannya untuk qiyamul lail kullaha. Salatul lail yang sebelas rakaat terkadang itu disebutkan dengan salatul witr. Atau terkadang disebutkan tiga rakaat di akhir. Disebut dengan salatul witr. Atau pada satu rakaat yang terakhir. Disebut dengan salatul witr. Adapun hukumnya sama dengan pembahasan yang telah kita lewati sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibn Bas rahimallahu taala dalam majmu fatawa wa rasailih kata beliau hukumnya adalah sunnah muakkadah salat witir pendapat yang rajih hukumnya sunnah muakkadah dan ini pendapat dari madhab jumhur atau mayoritas ahlul ilm dan terkhusus pada salatul witr memiliki keutamaan di mana disebutkan bahwa salatul witr adalah wasiat yang ditinggalkan kepada sahabat Abu Hurairah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dalam riwayat yang lainnya di luar As-Sahih wasiat yang diberikan juga kepada sahabat Abu Darda. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au qala radhiyallahu an awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathatin la ad'ahunna hatta amuta telah memberi telah memberikan wasiat kepadaku kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tiga perkara atau tiga amalan ibadah yang aku tidak diperbolehkan untuk meninggalkannya sampai aku meninggal. Dalam riwayat memang disebutkan di akhir hadis bahwa Abu Hurairah dan juga sahabat Abu Darda radhiyallahu anhuma mereka tidak meninggalkan wasiat ini sampai mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau radhiyallahu taala an saumu thalathati ayyamin min kulli syahrin. Yang pertama adalah berpuasa tiga hari di setiap bulannya. Di setiap bulan Hijriyah. Ini maksudnya itu bulan Hijriyah. Ini yang menjadi patokan dalam ibadah berpuasa menggunakan syuhur al-hijri bukan syuhur al-miladi. Berpuasa tiga hari pada setiap bulan-bulan hijriyah. Puasa ini juga disebutkan istilahnya yaitu puasa ayyamul bid. Puasa ayyamul bid. Mengapa diberikan nama dengan puasa ayyamul bid? Ada yang mengetahui jawabannya? Mengapa diberikan julukan dengan puasa ayyamul bid yang maknanya itu hari-hari putih. Al-bid itu artinya putih. Dikarenakan pada malam-malam tersebut bulan sedang dalam keadaan purnama bersinar dengan terangnya yaitu di malam pertengahan bulan 13, 14 dan 15 mengapa disebut dengan ayyamul bid karena ini hari-hari ini adalah hari-hari yang bersinarnya bulan Kemudian yang kedua, wassalatu duha. Dan mengerjakan salat ad-duha. Salat ad-duha adalah salat yang memiliki keutamaan. Di antaranya adalah pahalanya itu menyamai dengan pahala umrah. Pahala umrah. Salat duha dikerjakan setelah syuruk, setelah meningginya matahari setinggi ya seukuran panah. enam Sampai sebelum zawal. Ini adalah tempat pelaksanaan salat duha. Setelah matahari tingginya atau menaik di qadari ar-rumh sampai mendekati zawal sebelum salat duhur dikerjakan dua rakaat atau empat rakaat. Dalam riwayat disebutkan sampai delapan rakaat. Nabi mengerjakan salat duha. Yang ini pahalanya adalah setara dengan menunaikan umrah, ibadah umrah. Kemudian kata beliau radhiyallahu taala wa naumun ala witrin. Wa naumu ala witrin dalam riwayat yang lainnya wa an utira qabla an anam. Dan aku diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menunaikan salat witr sebelum aku tidur malam. Adapun waktu pelaksanaannya sama dengan apa yang telah kita jelaskan bisa di awal, di pertengahan malam, ataupun di akhir malam. Dan ini yang paling utama adalah di akhir malam. Wadzalika masyhudah. Kata Rasulullah SAW di waktu tersebut dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikatnya. Adapun hadis yang disebutkan oleh al-musannif wa amma raka'atani ba'da al-witr. Dua rakaat yang dilakukan setelah witr. Di sini faedah yang disebutkan oleh beliau di catatan kaki nomor yang ke-6 as-sadis disebutkan qala rahimahullah thabatat hatan ra'atan fi sahih muslim wa ghairih telah sahih thabit dua rakaat ini setelah witir maksudnya jadi seseorang menunaikan sholat malam di akhir malam. Setelah itu dia salam, setelah itu masih muncul semangat darinya untuk sholat sunnah, dia tambahkan dua rakaat. Atau dia ingin mengamalkan hadis yang telah disebutkan bahwa Rasulullah mengamalkannya. Atau juga ketika seseorang keadaannya hendak tidur, kemudian dia witir, lalu dia di pertengahan malam bangun, ingin menegakkan sholat qiyamul lail, atau ingin dia menambahkan dua rakaat. Maka ini sabit dari Nabi saw Ini telah diamalkan oleh Nabi saw Sebagaimana disebutkan telah ada dalam riwayatnya Sahih Muslim dari sahabat Aisyah. Nanti akan tersebutkan faidah dari Al-Imam an Nawi. Kemudian beliau melanjutkan wahuma tunafiyani qauluhu sallallahu alaihi wasallam ij'al wa akhir ij'al wa akhira salatikum bil lail witra rawahul Bukhari wa Muslim dalam keadaan dua riwayat ini seakan-akan terlihat bertentangan dengan hadis bahwa Nabi bersabda jadikanlah akhir dari salat kalian di malam hari bilangannya itu witr bilangannya ganjil ini belum kita sebutkan bahwa salatul witir artinya maknanya adalah ganjil. Dalam hadis sebutkan, hadis yang sahih muttafaqun alaih dari sahabat Abdullah bin Umar. Hadis ini riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar bahwa Nabi bersabda, "Jadikanlah salat di malam hari kalian yang terakhir itu adalah salat witir satu rakaat." Bagaimana dengan perbuatan Nabi ini? Mengakhirkannya dengan dua rakaat. Di sini dijelaskan ala minha wal ahwat Para ulama mereka telah berselisih pandangan tentang bagaimana cara menemukan dua hadis ini yang secara bahir seperti bertentangan. Rasulullah salat dua rakaat di setelah witir. Hadis yang lain menunjukkan jadikanlah sholat kalian itu yang terakhir adalah sholat witr. Ini berantangan. Satu genap, satu ganjil. Bahkan disebutkan oleh Al Syekh Al Albani, aku tidak menemukan yang rajih tentang perkara ini suatu apapun dan yang hati-hati meninggalkan keduanya. Ini belum selesai. Wallahu alam. Kemudian di halaman sebelahnya beliau lanjutkan. ثم وقفت ala حديث sahih يأمر برعتين بعد الوتر Kemudian aku mendapati satu hadis yang sahih perintah ini bukan perintah sebenarnya, ini adalah perbuatan. Melakukan dua rakaat setelah witr. Faltaqal amr bil fi'l, maka di sini bertemulah perintah dan perbuatan amalan wa thabata masru'iyyati ra'atain lin-nasi jami'a maka setelah itu sahih tetap ada pengamalannya disyariatkan dua rakaat setelah witir bagi seluruh manusia. Wal amrul awwal yuhmal al istihbab fala munafah wa qad kharrajtuhu fi sahihah walhamdulillahi ala taufiqihi. Ya sehingga maknanya adalah bahwa hadis ini bertemu. Tidak ada pertentangan. Penjelasannya disebutkan oleh Al-Imam An-Nawi sebagai pelengkap bahwa Al-Imam An-Nawi telah menjelaskan tentang e, dua rakaat ini. Yang kesimpulannya yaitu salat setelah witir hukumnya adalah boleh. Bahkan sunnah akan tetapi bilangannya tidak boleh diganjilkan. Harus genap karena dia telah mengambil bilangan ganjil pada sholat sebelumnya. Ini kesimpulannya. Kata beliau, "Idza awtara thumma arada ayusalli nafilatan am ghairiha fil laili jaz bila karahatin." Thumma saqa hadits Aisyah riwayat Muslim wa fihi bayan an Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla rak'ataini ba'da al-witr. Apabila seseorang melakukan witir. Kemudian setelah itu dia ingin salat sunnah ataupun ingin salat yang lainnya. Macam-macam salatnya. Bisa salat sunnah setelah wudhu. Nah, salat tahiyatul masjid dia masuk di akhir malam ke dalam masjid atau yang semisalnya. Maka hukumnya adalah jaza diperbolehkan bila karahah tidak ada larangan sedikit pun berdasarkan hadis Aisyah riwayat Muslim yang menjelaskan bahwasanya Nabi telah mengamalkan dua rakaat setelah witr Hadis ini sangat panjang sekali. Dan di akhir disebutkan al hadis mahmulun ala annahu sallallahu alaihi wasallam shalla raka'ataini ba'dal witr bayanan li jawazi salati ba'dal witr. Hadis ini menunjukkan faidah bahwa diperbolehkannya salat setelah witr. Ya, tapi dari dengan syarat bilangannya harus tetap genap. Sehingga tidak ada pertentangan dengan hadis ij'alu akhir salatikum bil-laili witra. Dia sudah menjadikan akhir salat witrnya atau akhir salatnya itu dengan bilangan ganjil. Sehingga kalau dikumpulkan 11 maka dia tutup dengan tambah 2 menjadi 13 atau sebelumnya dia witir satu rakaat ditambah dengan dua maka menjadi tiga rakaat. Tetap bilangannya adalah al-witr sebagaimana Rasulullah SAW perintahkan ij'alu akhir salatikum bil witra. Qala ats-tsamin yang kedelapan salatul jumu'ati. Salat Jum'ah riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bacaan salat Jumat yang beliau amalkan yang beliau laksanakan dari salat Jumat maka datang riwayat tentang bacaan-bacaan Qala rahimallahu taala wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ahyanan fi raq'atil ula bi surati al-jumu'ah wa fil ukhra idza ja'akal munafiqun hadis ini riwayat Abu Hurairah dari sahabat Abu Hurairah riwayat Muslim hadis sahih Nabi sallallahu Alaihi Wasallam membaca di salat Jumatnya terkadang pada rakaat pertama surah Al-Jumu'ah yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al malikil qudusil azizil hakim ila akhirih dan rakaat yang kedua surah al-munafiqun qala rahimallahu taala wa taratan yaqra badalaha hal ataka hadithul ghasiyah hadith riwayat muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu an dan terkadang beliau mengganti surat Al-Munafiqun pada rakaat yang kedua dengan surat Al-Ghashiyah. Hal ataka hadithul Ghashiyah. Wa ahyanan yaqra'u fil ula sabbih isma rabbikal a'la wa fil thaniyah hal ataka. Hadith riwayat Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhumah. Terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca pada rakaat yang pertama surah Al-Ala dan rakaat yang kedua Hal Ataka Hadithul Ghasyah Ini yang sunnah pada salat Jumat. Rakaat pertama membaca surat Al-Ala, rakaat yang kedua Al-Ghasiyah atau rakaat yang pertama surat Al-Jumu'ah dan rakaat yang kedua Al-Munafiqun. Terkait dengan salat Jum'ah di sini kita ingin menyebutkan faidah yang berkaitan tentang salat Jum'ah secara ringkas. Karena salat Jum'ah ini memiliki masail yang sangat lebar dan cukup luas. <clears throat> dan juga salat yang setelahnya salatul Aidain dan salatul Janazah insyaallah akan kita bahas faedah-faedah yang penting pada salat tersebut. Terkait dengan sholat Jum'ah. Al-Jum'ah ini dalam bahasa Arab pada huruf jim itu di dhammah dan mim juga di dhammah. Ini bahasa yang masyhur. Jadi membacanya adalah al-jumu'ah. Al-jumu'atu. Ini bahasa yang masyhur. Sehingga nanti dalam beberapa hadis penyebutannya datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harakat al jumuah bidammil jim wal mim wa hunaka lughatun bi iskanil mim dan ada bahasa yang lain yang kedua dengan mensukunkan mimnya menjadi al jum'ah mimnya diberikan sukun bukan dhammah ini yang kedua. Yang pertama itu lebih masyhur dan itu yang paling benar digunakan sampai pada Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hunaka lughatun qalilah. Dan di sana masih ada bahasa yang ketiga yang ini sangat sedikit sekali penggunaannya bikasril mim dengan mengkasrahkan atau mengkasrahkan huruf mim. Al jumi am al jumi'atu. Al jumi'ah. Ini sangat sedikit sekali penggunaannya namun ini termasuk dari logat dari bahasa Al-Arabiyah. Diambil dari fi'il madhi tajamma'a yang artinya adalah berkumpul. Yang dimaksud yaitu tajamma'a yatajamma'u na'am tajamu'an wa jum'atan yaitu manusia yang mereka berkumpul di dalam masjid yang jami' masjid yang besar, masjid yang luas untuk menunaikan salat ini yaitu salat al-jum'ah. Ya, mengapa disebut dengan jum'ah? Karena memang penyebutannya adalah untuk manusia yang banyak sekali jumlahnya kaum muslimin mereka berkumpul dalam satu masjid menunaikan salat al-jum'ah dan hari al-jum'ah itu adalah hari yang agung dalam Islam termasuk di antara hari yang paling utama pada satu pekan sehingga dalam satu pekan hari yang paling utama adalah hari Jumat karena memiliki sekian fadail di hari Jumat tersebut yang tidak disebutkan pada hari-hari yang selainnya. Dan juga hari Jumat termasuk dari hari Id usbu'i. Hari rayanya setiap satu pekan. Jadi kaum muslimin memiliki tiga hari raya yang tidak ada selainnya. Yang pertama adalah Yaumul Jum'ah, kemudian Yaum al aidul Fitr, kemudian Yaum al aidul Adha. Tiga ini saja hari rayanya kaum muslimin. Yang mereka di sana bersenang-senang dan juga mengamalkan aman-aman sunnah yang berlaku pada hari-hari tersebut. Menggunakan baju yang bagus, yang bersih, tajamul, berhias diri. Nah, istirahat mereka libur dari pekerjaannya dan seterusnya mengambil hari liburan di hari Jumat ini termasuk dari sunnah karena hari tersebut adalah hari raya dari kaum muslimin telah datang riwayat di luar dari as-sahih dari sahabat Aisyah radhiyallahu an bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan hari kesenangan di hari Jum, eh, di hari satu pekan itu hari Sabtu untuk kaum Yahudi dan hari Ahad untuk kaum Nasara dan hari Jumat untuk kaum muslimin. Nah. Dan juga disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an tentang keutamaan hari Jumat. Kata Rasulullah SAW, khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumul jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'ata illa fi yaumil jum'ah. Hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Sebaik-baik hari terbitnya matahari adalah di hari Jumat. Di hari tersebut Allah ciptakan Adam. Ayah dari manusia diciptakan pada hari Jumat. Di hari tersebut Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam al-jannah. Di hari tersebut Allah Subhanahu wa taala keluarkan dia dari al-jannah. Dan tidaklah tegak hari kiamat kecuali akan terjadi di hari Jumat. Ini riwayat yang sahih yang mengabarkan kepada kita tentang keutamaan hari Jumat yang memiliki umayyizat keistimewaan yang khusus. Di antaranya adalah hari hari kiamat akan Allah Subhanahu wa taala tegakkan pada hari Jumat. Sebagaimana hadis yang sahih yang telah dikabarkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana masih ada beberapa keutamaan yang menyebutkan tentang hari Jumat. Sebagaimana disebutkan dari sahabat Umar radhiyallahu an riwayat Muslim bahwa orang-orang Yahudi mendengar ah, hari tersebut diturunkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina maka mereka berkata, kalau seandainya ayat tersebut turun kepada kami, kami akan menjadikan hari tersebut adalah hari raya kami. Ya, setelah itu Umar bersaksi bahwasanya hari itu adalah terjadi ketika di Hajjatul Wada, ketika di Yaumul Arafah, ketika di hari Jumat. Hari yang sangat diinginkan oleh kaum kufar dahulu. Nah, hari Jumat. Dan di dahulu di zaman jahiliyah hari Jumat ini memiliki sekian nama. Di antaranya yang ma'ruf disebutkan dulu tuh namanya adalah Al-Arubah. nama dari hari Jumat adalah Al-Arubah. Di sana masih ada nama yang lainnya. namun nama ini datang dalam beberapa riwayat yang sahih. Adapun hukum dari terkait dengan pembahasan kita salatul jum'ah hukumnya adalah wajib fardu ain. Salat jumuah hukumnya wajib fardu ain. Bagi setiap muslim mukallaf hur muqim sahih. Kewajiban ini berlaku bagi setiap muslim yang mukallaf yang telah balik hur dia merdeka muqim dia tidak sedang safar dan juga sahih dia dalam keadaan sehat tidak dalam keadaan sakit sebagaimana disebutkan dalilnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah kemudian juga ijma' Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Ayat yang menyebutkan perintah kepada kaum muslimin ketika dikumandangkan seruan menunaikan salat al jumah maka bergegaslah menuju peringatan Allah Subhanahu wa taala yaitu salat al jumah ini berlaku kepada seluruh ya kaum muslimin yang telah disebutkan kriterianya di atas kemudian juga dalam hadis Hafsah riwayat Abu Dawud sanadnya sahih kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim rawah berangkat menuju al-jum'ah penunaian salat Jumat hukumnya wajib bagi setiap mereka yang telah muhtalim yang telah berikhtilam atau yang telah balik Kemudian juga ya di sini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawah berangkat atau pergi. Nah, ini ma'ruf sampai saat ini digunakan oleh orang-orang Arab dalam menggunakan e, bahasa mereka pada kata pergi. Ya, kalau kita pelajari dari bahasa Arab Dursulqah kita dapati pergi itu bahasa Arabnya adalah naam zahibun atau zahaba dengan tasrifnya. Nah, kalau di Arab sangat jarang sekali kalimat ini kita dapati. Aina tadhab? La tadhab. Kemana engkau pergi? Jangan engkau pergi. Ini sangat jarang-jarang sekali kita dapatkan kalimat ini dalam penggunaan keseharian mereka sampai sekarang. Yang sering mereka gunakan adalah seperti yang disebutkan dalam hadis rawahun atau rah rahayaruhu aina taruh la taruh ruh ila hunak jangan engkau pergi di mana engkau akan pergi pergilah ke sana ini menggunakan roh ra dan alif dan ha fil madi rahayaruhu sehingga kalau antum bertemu dengan orang Arab di zaman saat ini pun antum tidak akan atau mereka akan lambat memahaminya aina tadhab dia masih berpikir tapi kalau antum sebutkan aina taruh dia langsung akan faham saruh ila ada yang semisalnya ingin menyebutkan atau mengabarkan aina fulan rah kemana fulan Roh dia telah pergi Roh dia telah pergi sehingga disebutkan bahwa kalimat ini bukan dari amiyah tapi kalimat inilah fasihah fasihah karena beberapa hadis disebutkan seperti juga disebutkan keutamaan menghadiri salat Jumat di awal waktu. Man raha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanah. Ila akhir hadis. Barang siapa yang pergi di jam yang pertama di hari Jumat, dia akan mendapatkan pahala seakan-akan menyembelih seekor unta. Nah, ini lafadznya fasihah. Kemudian dalam hadis Tariq bin Syihab menyebutkan Al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa al-arba'ah abdun mamluk aw imra'atun aw sabi aw marid. Hadis riwayat Al-Hakim dari sahabat Tariq bin Syihab, salat Jumat itu adalah hak wajib bagi setiap muslim dengan jamaah. Jadi pelaksanaannya itu dengan salat berjamaah. Kecuali kepada empat golongan. Golongan yang pertama adalah hamba yang mamluk yang dimiliki atau budak yang dimiliki. Kemudian yang kedua adalah wanita. Wanita tidak diwajibkan untuk menunaikan salat Jum'ah. Pendapat yang rajih. Dan yang rajih juga bahwasanya wanita itu disunahkan kalau memenuhi syarat-syaratnya dia menghadiri salat Jum'ah sebagaimana disebutkan dalam hadis la tamna'u ima Allah masajid Allah janganlah kalian melarang para hamba-hamba wanita kaum muslimah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala wanita muslimah untuk menghadiri masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala ini dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi sehingga hukumnya adalah sunnah untuk wanita tidak wajib kemudian juga untuk anak as-sabi anak yang belum balik ini tidak diwajibkan sholat Jumat namun diajari sebagaimana telah kita lewati pada awal pelajaran, dia diajari untuk menghadiri sholat Jumat. Kemudian yang, ke, yang keempat adalah al-marid, orang yang sakit. Orang yang sakit tidak diwajibkan hadir di sholat Jumat. Kemudian juga golongan yang tidak diwajibkan untuk menghadiri sholat Jumat adalah al-musafir. Seseorang yang bepergian jauh telah datang beberapa riwayat hadis yang banyak menjelaskan bahwasanya Nabi dan para khulafa ar-rasyidin yang empat mereka sama sekali tidak pernah menegakkan salat Jumat di dalam safar-safar mereka. Baik dalam peperangan ataupun dalam keperluan mereka itu tidak ada sama sekali mereka menegakkan sholat jumat. Maka seorang yang musafir tidak wajib dan hukumnya menjadi sunnah. Ya sehingga dia di pertengahan jalan kalau hendak menunaikan sholat Jumat maka disunahkan baginya dia turun dan dia tunaikan sholat Jumat. Dan ada pun permasalahan bagaimana hukumnya menjamak antara sholat Jumat dan salat al-asr. Disebutkan oleh Syekh syaikh dalam fatwa beliau bahwa hal ini tidak diamalkan. Tidak diamalkan. Sehingga seorang yang musafir dia memiliki pilihan. Kalau dia dalam keadaan safar, maka dia memiliki rukhsah untuk tidak menunaikan salat Jumat. Sebagai gantinya dia wajib menunaikan salat zuhur. Wajib, tidak boleh tinggalkan. Salat duhur tetap diwajibkan atas musafir. Dia wajib menunaikan salat duhur. Ketika dia tunaikan salat duhur, maka dia boleh menjamak dengan salat al-asr. Dan ini adalah sunnah, ada sunnahnya. Hadisnya sahih tentang rukhsah menjamak salat lima waktu kecuali salat subuh. Kemudian kalau dia menunaikan salat Jumat, maka setelah itu dia cukupkan dengan salat Jumat dan dia berlalu baik itu dia sampai tiba di tempatnya ataupun dia <clears throat> di pertengahan jalan dia berhenti di waktu salat asar dia baru menunaikan salat asar wallahu alam bisawab di antara yang beliau sebutkan adalah ibadah inilah ibadah tauqifiyah memang di sana terdapat khilaf baina ahli alam. ada yang menyebutkan bahwa kembali kepada hukum asal boleh salat di jama' ya karena sholat Jumat semakom dengan sholat duhur tapi memang tidak ada dalilnya dan juga tidak ada pengamalannya dari Nabi dan para al-khulafa ar-rasyidin mereka ketika safar mereka berhenti atau mereka lanjutkan dengan menunaikan sholat duhur dan sholat asar Adapun ijma' disebutkan oleh Ibnul Mundir tentang kewajiban sholat Jumat Jum'atil Ummah ala fardiyatis sholatil Jum'ah Wallahu a'lam bissawab. Adapun berkaitan dengan qiraah di bab ini, maka beliau telah membacanya dengan suara al-jahr, dengan mengeraskan. Sebagaimana telah kita lewati pada bab-bab yang sebelumnya. Salat Jumat itu dijaharkan, salat duhur itu disirkan. Dan terkait dengan salatul idain dan juga salatul janazah insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya باذنillah azza wajal. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika